Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di kitab Mutaharah ya bab yang terakhir itu bab yang ke-10 babul haid. Semua pada pertemuan telah lewat tentang ya, ciri-ciri darah haid. Demikian juga istihadah, bagaimana hukum mereka ya orang-orang yang haid dan istihadah Demikian juga <clears throat> bahwa orang yang dia itu haid meninggalkan sholat, demikian juga puasa. Adapun sholat tidak perlu diganti, sedangkan puasa untuk dia mengganti di waktu yang lain. Dan itu menunjukkan ya kurangnya agama dari perempuan. Kemudian juga <clears throat> dari hadis Aisyah radhiallahu anha, bahwa Nabi saw memerintahkan beliau ketika haid, yakni Aisyah haid, untuk melakukan segala sesuatu dari manasik haji kecuali tawaf. Berikutnya <clears throat> hadis yang ke-11. Dan itu hadis yang ke-136 di buku ini. Wan Mu'ad bin Jabal dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Semoga Imam As-Sunani taala terjemah atau biografi Muat bin Jabal. Kunyanya Abu Abdurrahman. Muat bin Jabal Al-Ansari Al-Khazraji, salah satu suku yang besar dari suku-suku yang ada di Madinah haus, yang kedua hajrun. Ahadu man syahidal akabah minal ansor. Salah seorang yang mengikuti akabah. Ya, bayat, bayatul akabah dari orang-orang ansor. Wa syahidah badran. Ikut perang badar. Perang paling mulia. Ya, wa gairoha minal masyid. Dan perang-perang yang lain. Perang badar boleh ikut. Fabathahu Nabi SAW ila Yaman. Nabi mengutus beliau ini ke Yaman. Qadian wa mu'aliman. Sebagai qadi ya sebagai hakim dan sebagai pengajar. Ya pernah kita sebutkan kalau muat ini di daerah <clears throat> ya Januk Hadramaut Aden. Dan Ibn Ali bin Abi Thalib diutus oleh Nabi di daerah Simal, daerah utara. Son'a ya, ya sekarang banyak orang-orang Syiah di situ yang banyak ya berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Sedang Muad diutus di di Yaman sebagai hakim demikian juga pengajar. Wajah ilahi kom asodakot, Ya, kom tasodakot Nabi perintah dia untuk mengambil sedekah-sedekah. Ya, demikian yang ada di Yaman. Masih banyak disebutkan beliau di sini. Beliau, beliau kemudian ya ditunjuk oleh Umar ya untuk sebagai gubernur di Syam setelah Abu Bedah. Ya, demikian. Sebutkan dari ya dari Muad bin Jabal radhiyallahu anhu <clears throat> Dan nah, di sini dibicarakan para ulama. <clears throat> Kesimpulannya adalah Hasan. Ya Hasan bisa wahidi dengan penguatnya. Di situ ada rawi Sa'ad bin Abdullah al-Aftosh. Lin Doi. Ya. Dan situ ada kita terputus. Ya demikian. Yaitu antara Fuad bin Jabal dengan siapa dengan Abdurrahman bin Aid. Ada juga rawi Bagiyatul bin Walid ya anak-anak dia. Tapi ada penguatnya riwayat Imam Tabrani, demikian juga Imam Ahmad dan yang lainnya sehingga di sini hasan ya dengan penguatnya. <clears throat> Apa itu hadisnya? Dan nama ulama, ulama yang demikian telah lewat juga pembahasannya. Anahu sa'ala Nabi SAW semuanya beliau bertanya kepada Nabi SAW Ma yahillu li rajul Apa yang halal bagi seorang laki-laki yakni suami min imratihi dari istrinya wa ya haidun dan istrinya dalam badan haid sudah lewat bahasannya Allah maka Nabi SAW boleh mengatakan ma fokol izar apa yang di atas izar sarung ini untuk memudahkan pengertian izar walaupun izar sebenarnya seperti selendang seperti jari istilah orang Jawa Rawa Abu Dawud wa Imam Abu Dawud meriwayatkannya dan belum melemahkannya tapi ada dari penguat-penguatnya ya. Dan sudah lewat pembahasannya ya tentang masalah ini. Ya, haram bagi seorang laki-laki untuk menjimai istrinya ketika dalam keadaan haid. Adapun kafarah atau dendanya tidak ada, ya, ulama. Kemudian berikutnya hadis yang terakhir di hadis yang tadi cukup hadis yang terakhir lewat isnau kala saya ilah nikah lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Berikutnya hadis yang terakhir hadis yang ke-12 dan itu hadis yang ke-137 di buku ini. Wa Ummi Salamah dari Ummu Salamah. Ya, salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Qalat beliau mengatakan. Ya. Hadis ini dibicarakan para ulama tentang perempuan yang nifas. Ya. Tapi amalan para ulama dengan hadis ini. Ya di sini dhaif karena ada rawi namanya Masah al asbiyah ya, seorang perempuan rawi majhulah, tidak diketahui keadaannya. Ya, kebanyakan rawi dari perempuan itu sisi lemahnya karena majhul tidak diketahui keadaannya. Jarang didapati kemudian apalagi lemah atau ini dan itu tidak. Kebanyakannya kalau dhaif itu karena majhulah, tidak diketahui keadaannya. Ya, Masah al-Asdiyah. Ada penguat tapi tidak ya tidak bisa untuk menguatkan di sini ada hadis Anas Malik ya dengan Usman bin Abi As dan yang lainnya ya tapi tidak bisa menguatkan sehingga di sini tetap doi tapi para ulama beramal dengan hadis ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha belum mengatakan kanat kanatin nufasa taqudu ya dulu orang-orang perempuan-perempuan yang nifas nifas itu adalah perempuan yang selesai melahirkan namanya nifas yang mengeluarkan darah nifas ya demikian darah yang keluar setelah melahirkan, melahirkan namanya darah nifas ya darah haid istihadah nifas ya dulu perempuan-perempuan yang nifas udu duduk ya maksudnya tidak melakukan ibadah sholat demikian juga puasa <clears throat> ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Ba'da nifasnya setelah nifasnya itu arba'ina yauman 40 hari ya mereka beramal beramal dengan hadis ini Rawal khamsah meriwayatkannya yang lima ila nasai kecuali nasai berarti Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidzi Ibnu Majah Walabdu li Abi Dawud dan lafaz hadis ini ada lafaznya Al Imam Abu Dawud rahimahullah Wa bil lahu wa bil lahu di dalam lafaz Imam Abu Dawud ada tambahan walam ya'murha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i sunatin nifas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merintahkan dia ini perempuan-perempuan yang nifas ini ya bi untuk mengganti salat nifas, salat orang yang nifas. Ya demikian. Ya. ya ini Nabi tidak merintahkan dia ya bisa minta kembali kepada Ummu Salamah untuk apa mengganti sholat ya perempuan yang dihitung nifas. Puasa hakim mensahihkannya al hakim rawatang. Habis sudah kita sebutkan tadi. Nah di sini doy. Maka dibahas dalam permasalahan ini <clears throat> ini selesai ya di sini di kita putar ini di yang terakhir. Ada beberapa permasalahan yang ada di hadis ini Ini paling sedikitnya perempuan ya yang nifas darah. Jadi perempuan itu kalau dia hamil kemudian melahirkan anak, maka dia keluar darah nifas. Ya. Lalu paling sedikitnya berapa dia itu? Kemudian meninggalkan sholat, demikian juga meninggalkan puasanya. Ya, kalau hadis tadi kan menyebutkan 40, tapi hadisnya dhaif. Sehingga disebutkan para ulama <clears throat> ya, bahwa pendapat jumur tidak ada batasan paling sedikit. Ya demikian. Kalau kemudian jelas bahwa dia itu tidak keluar darah lagi, berarti apa? Berarti untuk dia ini sholat demikian juga puasa selesai. Jadi paling sedikitnya e, perempuan itu nifas keluar darah setelah dia itu hamil, ya tidak ada, paling sedikit tidak ada. Ya demikian. Kalau dia kemudian tampak sudah suci, ya sudah sholat. Walaupun 20 hari, 30 hari. Ya demikian. Jadi hadis tadi kita semua doif. Ya kalau kemudian tidak ada e, di situ darah yang keluar, sudah. Untuk dia sholat. Paling banyaknya juga, ya ini dibahas oleh para ulama. Paling banyaknya juga tidak ada. Jadi bagaimana kalau kemudian e, lebih dari 40 hari masih keluar darah, maka tidak sholat juga. Ya demikian karena tidak ada hadis yang menyebutkan tentang masalah ini paling banyaknya. Nah, baru kemudian ya ketika setelah 60 setelah ya disebutkan di sini ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya itu penting. Dan menyebutkan di Majmu fatwa <clears throat> Wa nifas lahat aqalihi Perempuan nifas tidak ada batasan paling sedikitnya. Wala liaksari. Demikian juga paling banyak tidak ada. Walau darah anak imratan, kalau ada seorang perempuan melihat darah lebih ya setelah 40 hari atau 60 hari ya atau 70 hari kemudian berhenti ya maka apa maka yang tadi itu adalah nifas tetapi kalau terus bersambung ya lakin in ini tasolat ya ketika 70 masih keluar darah maka ini bahwa damun fasad sudah berhenti sudah sholat paham wahin edin falat arbaun berarti batasnya adalah 40 tadi ya ini paham tapi itu jarang sekali. Ini perempuan habis melahirkan umpamanya 40 dia masih keluar darah, 50 masih keluar darah. Hadis tadi kan doif ya. 60 masih keluar darah, 70 masih keluar darah. Ternyata masih keluar lagi. Ah, ini berarti darah rusak sudah. Ini bukan lagi nifas. Kembalikan ke 40 tadi padahal sudah lewat. Maka beramalah dengan hadis tadi yang walaupun doif tadi. Ya demikian ulul alam. Ya. Berarti apa? Ya berarti dia ketika 40 itu ulul alam ya. Kemudian dia masih uh, eh, dia anggap itu kan masih darah darah nifas. Ternyata sampai 70 masih keluar. Oh, berarti setelah 40 tadi dia tidak melakukan puasa Ramadan umpamanya. Ya, maka dia mengganti. Ya. ini ya, demikian juga ketika nifas ketika datang Ramadan pun ya dia tidak apa? Dia tidak berpuasa. Ya. Tapi kalau kemudian e, setelah itu masih 70 umpamanya, maka dia masih keluar darah, maka itu darah yang rusak. Maka diamalkanlah hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian disebutkan juga <clears throat> kalau kemudian selebih dari 40 hari, kemudian pas di situ kebiasaan dia haid, maka itu adalah darah haid sudah itu seperti itu selesai ini ucapan Abu Dama Ramadhan. kemudian bagaimana kalau perempuan wain waladat kalau dia melahirkan walam tarodaman tidak melahirkan, darah lahir dia melahirkan anak tapi tidak keluar darah nifas bayatohir maka dia suci. La nifas lah, tidak ada nifas bagi dia. Ya. Karena nifas itu adalah darah, padahal tidak ada darah, berarti dia puasa, demikian juga dia dalam badan sholat. Ya, habis melahirkan tidak keluar darah, ya sudah. Maka dia dalam badan apa? Sholat dan puasa. Tapi itu jarang. Demikian juga yang operasi sekarang cesar ya kesimpulannya adalah dia seperti perempuan biasa ternyata. Ini perempuan yang dia itu melahirkan dengan operasi, dia seperti perempuan yang melahirkan biasa. Dia biasanya adalah nifas juga. Nah, 40 hari juga biasanya demikian. Ya demikian. <clears throat> Tapi kalau memang benar-benar tidak melihat darah, maka dia harus sholat demikian juga berpuasa. Kemudian juga disebutkan ya ketika selama 40 hari itu hari yang ke-10 berhenti darah umpamanya. Kemudian berhenti darah. Kemudian hari yang ke-15 keluar darah lagi, berarti nifas itu. Ya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Utsaimin demikian juga yang lainnya. Apabila ya dia itu adalah e, ketika nutfah 40 hari pertama umpamanya orang yang keguguran itu, ya orang keguguran 40 hari pertama maka tidak ada nifas, selesai. Kemudian ya disebut yang kedua adalah apabila sempurna 4 bulan ya arba asyur Semoga Syekh ya Sepakat ulama itu adalah nifas. Perempuan yang keguguran dia lebih sudah eh, empat bulan keluar darah, maka itu adalah apa? Itu adalah nifas. Jadi Abdurrahman Mas'ud arba'ina yauman ya nutfatan ya kemudian sampai 120. Kemudian yang ketiga, keadaan ketiga kalau dia itu alaqah, keguguran dan dan dalam keadaan alaqah ya, maka dikatakan bukan nifas. Ya, ini e, eh, sekitar 80 hari ke bawah maka itu bukan bukan nifas. Kemudian keadaan yang keempat dalam keadaan mudghah. Ya, sudah bentuknya bentuk manusia sebelum 120 ini. Ya, sebelum 4 bulan ini. Tapi keluar bentuknya bentuk manusia. Maka dikatakan ya kebanyakan ulama mengatakan itu nifas, sudah selesai. Ya, itu. <clears throat> Kemudian kalau mudghah juga sebelum 4 bulan ini tapi bentuknya belum belum bentuk manusia, maka bukan nifas. Ya, demikian. Ini untuk orang-orang keguguran. Ya. Adapun kalau setelah 4 bulan, ya setelah 4 bulan, ya maka sudah ditiupkan ruh, maka nifas mereka itu. Keluar darah maka itu sudah nifas. Ya demikian. Kemudian disebutkan perempuan yang nifas hukumnya seperti orang yang haid, sekali nukudamah taala. Itu adalah ijma' hukum nufasa, hukum haid. Hukum orang yang nifas seperti hukum orang yang haid di semua hukum-hukumnya. Ya, tidak ada perselisihan para ulama. Kemudian darah yang keluar sebelum melahirkan. Ya. perempuan kalau mau melahirkan itu keluar darah dia. Maka disebutkan para ulama, ulama ya ini permasalahan yang terjadi perselisihan ya. Disebutkan itu adalah darah nifas. Orang mau melahirkan ya biasanya itu e, keluar darah dan sebagainya karena itu adalah darah keluar dari darah yang keluar karena sebab mau melahirkan, maka dihukumi seperti darah nifas. Ya demikian. Yaitu pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah Ya. Demikian insyaallah demikian. Ya, jadi darah yang keluar sebelum melahirkan, beberapa saat sebelum melahirkan keluar darah, maka itu dikatakan nifas. Mula alam demikian. Sehingga kalau dia kemudian kalau eh, sudah masuk waktu sholat, ya, ya sudah itu darah nifas. Mula alam demikian. Ya. Walaupun terjadi perselisihan para ulama. Sampai di sini nanti insya Allah akan dilanjutkan kita bersolat. Ya subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.